Hadirin rahimakumullah. Tibalah acara yang kita tunggu bersama yaitu tausiah dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada ayahanda Ustadz Goodwill Zubair. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin subha la ila anta inni kuntu minal qawmi zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bapak bapak ibu, ibu mohon maaf saya tidak menyampaikan kata-kata penghormatan lagi. Juga mohon izin saya tidak menyebut nama satu persatu termasuk status dan titel yang kita peroleh. Saya lihat terutama yang di depan ini ini sangat familiar dengan wajah-wajahnya bagi saya. Bapak Ibu sekalian, saya bahagia ketemu dengan Bapak Ibu-ibu warga Muhammadiyah Aisyah di Kabupaten Pati ini. Dan terus terang dari 20 berapa kabupaten di Jawa Tengah, Pak? Hah? 35. Ada tiga kabupaten yang belum saya kunjungi, termasuk Pati ini. Ini nanti sudah berkurang dua tinggal lagi. Ya, dua kabupaten lagi yang tinggal. Kemarin Bapak sekalian di waktu Pak Lukman menghubungi saya salah seorang pimpinan daerah ya untuk datang ceramah tabli akbar di sini. Saya sedang berada di Brunei. Kebetulan di waktu saya diundang oleh Raja Salman ada 15 negara yang diundang. Saya ketemu dengan Sultan Brunei Bolkiah. Saya diundang ke sana dari Brunei ke Thailand, ke Malaysia dan ke Singapura. Ya, di waktu di Brunei saya tanya mulai Pak Luhman supaya memberikan tabligh akbar di sini. Tapi saya jawab insya Allah saya ingin ketemu dengan warga Muhammadiyah dan Asia Pati. Ya. ya dari Singapura saya terbang ke Sulawesi Selatan. Pas kemarin ya mendarat langsung ke sini dari Jakarta. Ini nanti selesai ini saya mau pamit Pak langsung ke Sumatera Utara. Ya. Dari Sumatera Utara nanti saya kati Idul Adha di Sidoarjo Jawa Timur. Di Jawa Timur Sorenya saya berangkat ke Sumatera Barat, resmikan pesantren Hafiz Al-Quran dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Nanti dari Bukit Tinggi saya ke luar negeri, ya ke negara Eropa. Ini saya bangga ketemu Bapak Ibu hari ini. Ya. Jadi ya itulah kesenangan saya hari ini. Tadi udah tampil Ananda Wildan. Ini saya sudah kedua kali mengikuti tablihnya Ananda Wildan ini. Pertama waktu Milad Muhammadiyah di Yogyakarta peresmiannya secara nasional. Yang kedua Tanwir Muhammadiyah di di Maluku. Mudah-mudahan Mas sekalian, apalagi ini acaranya di SD Muhammadiyah ini ananda kita ini baru kelas 6 SD. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mempunyai kader-kader Muhammadiyah yang begini ke depan. Posilian, oh, ya saya ceramahnya yang ringan-ringan saja. Tidak yang berat-berat lagi. Nanti otaknya sudah jenuh. 20 tahun yang liwat atau 20 tahun yang lalu saya menghadiri konferensi tingkat tinggi pendakwah-pendakwah sedunia yang digagas oleh Islamic World Society, lembaga dakwah Islam internasional di Tripoli, Libya. Waktu itu terjadi debat terbuka antara sejarah alam islami namanya Profesor Dr. Hadi Al-Ghabib dengan Mufti Mesir namanya Profesor Dr. Tolhah Yasin Al-Baghdadi. Hari ini saya angkat kembali. Ini 20 tahun yang lewat ini. Debat terbuka ini bermula dari bacaan surat Ali Imran ayat 110 yang disampaikan oleh Syekh Rabi Halim Islami waktu itu lengkap dengan terjemahannya. Cuma terjemahan itu tujuh bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Cina, bahasa Prancis. Tidak ada bahasa Wildan. Ya. Kalau ayat ini familiar bagi kita, Surat Ali Imran ayat 110. Orang mengatakan ayat ini ayatnya orang Muhammadiyah. Nah, saya baca kembali. Kuntum khaira ummah ukhrijat tak ta'muruna nabil ma'ruf watanhauna 'anil mungkar, wa tu'minuna billah terjemahnya versi Indonesia kamu merupakan umat terbaik umat pilihan grup elit minority yang dilahirkan Allah untuk manusia Tak muru nabil ma'ruf wa hauna 'anil mungkar, menyuruh berbuat baik melarang berbuat mungkar watuk minu nabilah dan beriman dengan Allah. Begitu ayat dibaca oleh Syekh Rabitah lengkap dengan terjemahnya, berdiri mufti Mesir yang namanya tadi Profesor Dr. Tolhah Yasin Al-Baghdadi. Dia berdiri langsung mendebat, membantah, memprotes terjemahan ayat yang disampaikan oleh Syekh Rabitah ini. Kata mufti Mesir ini, ya Sekjen, apa sejen tidak salah apa sejen tidak keliru menterjemah ayat itu kok dikatakan umat Islam umat terbaik umat pilihan saya sudah keliling seluruh negara-negara di dunia termasuk negara yang mayoritas berpenduduk Islam muslim terbesar di dunia yakni Indonesia yang saya lihat, yang saya temukan, yang saya dapati, segala yang tidak baik itu ada di tengah-tengah umat Islam. Yang bodoh, yang miskin, yang duafa, yang mutadaririn, yang berpecah belah, yang bertumpah darah, itu semua ada di tengah-tengah Islam. Langsung dijawab spontan oleh Sekjen Bita ini. Kata Sekjen waktu itu, <clears throat> umat Islam sedang diuji oleh Allah. Dibantah lagi. Ya Sekjen, kalau saya tidak keliru, kalau saya tidak hilaf, tiga hari lagi umur saya 70 tahun rambut saya sudah putih. Saya punya cucu sekian banyak. Semenjak saya balik berakal, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang haram dengan yang halal, yang manis dengan yang pahit. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya berada di forum yang terhormat ini telinga saya ini, kuping saya ini selalu mendengar daripada mubali, daripada ulama, daripada kiai, daripada syekh, daripada mufti yang katanya umat Islam sedang diuji oleh Allah. Ibarat mahasiswa yang duduk di bangku kuliah, anak-anak yang duduk di bangku sekolah, itu sepengetahuan saya dia tidak ujian melulu. Tidak ujian terus-menerus. Biasanya dia kalau sudah ujian ada dua yang diperolehnya. Ya. Yang pertama berhasil lulus dari ujian, yang kedua tidak lulus, gagal dari ujian. Saya ingin tanya sama Sekjen, kapan sih umat Islam ini lulus dari ujian? Pertanyaannya sederhana yang biasa-biasa, tapi hebatnya hampir setengah jam, tepatnya 27 menit, sang sekjen bungkam. Diam, tidak ngomong apa-apa. Tidak satu pun kata-kata keluar dari mulutnya. Sehingga suasana di waktu itu gaduh. Heboh. Ini bahasa ini pertemuan para profesor, para doktor, para intelektual, para cendikiawan, para ilmuwan, para ulama-ulama, pendai-pendai, pendakwa pendakwah si dunia. Waktu yang 27 minit itu bukan waktu yang sebentar. Ada satu delegasi dari Afrika, ada 10 orang, dia berlari dari belakang langsung ke sini. Forumnya agak kayak begini nih, tapi itu di gedung. Ini kita di di halaman gitu. Dia berlari dari depan ingin temui sang sejen di podium maksud dia ingin menemui itu ya dia berteriak-teriak kata delegasi Afrika ini ini sekjen memalukan umat Islam berhenti saja jadi sekjen kalau tidak berhenti kami akan bunuh nah, ini gawatnya suasana tapi di waktu itu keamanannya agak ketat tidak bisa dia temui sekjen di saat suasana gaduh itulah terlontar sepotong ayat dari mulut sekjen. Ayat ini dalam surat Al-Anfal ayat 73, ayat 73. Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Bapak ibu-ibu juga hafal ini. Saya bacakan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kata Allah, orang-orang kafir itu sebahagian mereka atas sebahagian yang lain pemimpin, penolong, penyelamat kafir yang lain. Illa taf'alu jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi. Bapak Ibu, Ibu malamnya saya masuk ke perpustakaan Sekolah Tinggi Dakwah Libya itu. Saya buka 13 buku tafsir. Termasuk di dalam Fizilalil Al-Quran, At-Tabari, Al-Maragi. 13. Saya lihat satu persatu. Saya ingin lihat apa makna dari kata-kata illa taf'alu itu. Jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang dipinta Allah. Menurut bacaan saya waktu itu, hampir sepakat para ahli tafsir. Illa taf'alu itu ada tiga makna. Makna yang pertama, uhuwah Islamiyah. Mawadah bil kurba ikatan batin di antara umat Islam itu. Ini bahasa Wildan tadi silaturahmi sesama umat Islam. Jadi dengan kata lain, selagi kata-kata ukhuwah itu hanya sebagai lip service seremonial, tidak menjadi realita kenyataan umat Islam, jangan bermimpi lulus dari ujian. Ini sekarang peta ukuah umat Islam sekarang selain di dunia, mungkin juga termasuk di Indonesia. Ada seorang ulama besar dari Arab Saudi mengatakan umat Islam sekarang ibarat empat ekor sapi yang sedang bermusuhan, yang sedang gontok-gontokkan, yang sedang tidak tegur sapa, yang sedang apa namanya bertikai, berbeda pendapat. Ya. Ini kena kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan dirinya. Padahal tadi sapi itu akur sekali, bagus sekali. Seling menasihati sesamanya, ya sering dia mengingatkan kalau saudaranya salah dan apa. Jadi keempat sapi ini rupanya sudah diincar lama oleh seekor singa. Yang mau mau menekamnya, Suatu saat diketahui oleh singa sapi ini sedang bermusuhan, sedang berpecah belah. Ya. Maka singa datang menerkam sapi yang pertama. Jawab sapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, biarin asal bukan saya. Besok harinya datang lagi singa ini terkam sapi yang kedua. Sapi yang ketiga, yang keempat menjawab, biar saja asal bukan saya. Hari yang ketiga terkam lagi sapi yang ketiga. Disinilah terpikir oleh sapi yang keempat. Andai kata dulu kami bersatu, kami satukan kekuatan kami bisa menghadapi melawan singa yang dahsyat ini, yang biadab ini. Tapi sekarang apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Kekuatan sudah tidak ada lagi. Akhirnya sapi yang keempat juga diterkam oleh singa. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini hati-hati sekalian umat Islam. Ini ukhuwah. silaturahmi, mawaddah fil kurban. Tahun 2000, maaf sekalian kalian. Ya. Di waktu itu Muhammadiyah dipimpin oleh Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Saya waktu itu sekretaris Pak. Sekretaris PP waktu itu dua. Di Yogyakarta Pak Haidar Nasir. Yang menjadi ketua umum wakilnya Profesor Dr. Munil Mulkan. Saya di Jakarta, wakil saya Pak Hajrian Totohari. Kami menggelar rapat pleno di Jakarta. Ya. Waktu pleno mau ditutup oleh Pak Syafi'i Ma'arif, saya tanya, Pak, tolong saya beri kesempatan waktu tiga menit saja Pak. Jangan pleno tutup dulu saya ingin bertanya kepada Bapak dan semua anggota pleno. Diizinkan oleh Pak Syafiq Mari, apa pertanyaan saya waktu itu? Apa yang sudah mulai hilang di Muhammadiyah? Ini pertanyaan saya. Apa yang sudah mulai hilang di Muhammadiyah? Yang menjawab pertanyaan di waktu itu Pak Dr. Patwati Pratiknya, Profesor Ismail Suni, Pak Malik Fajar, Profesor Yahya Muaimin. Hampir semua anggota PP jawab di waktu itu. Saya katakan yang dijawab oleh bapak-bapak PP ini semuanya benar betul. Tapi saya ingin perjelas kata saya. Yang sudah mulai dihilang di Muhammadiyah adalah mawadah bil kurba ikatan batin silaturahmi di antara warga Muhammadiyah itu Muhammadiyah. Ya, saya bangga sekarang sekalian. Kemarin dua bulan yang lewat jemaah Muhammadiyah Aisyah yang saya temukan begini di Pekalongan Pak ramainya. Ya, di Pekalongan kemarin. Nah, ini persis kayak ini ramainya. Alhamdulillah saya bangga dengan PDM Pati ini. Ya, ya. Ini bisa begini Pak. Mohon maaf Pak Ketua PDM pertemuan kita hari ini nanti akan saya ngomongin di daerah-daerah lain. Ya. Saya ngomongin nanti betapa kawan-kawan di Pati ini. Ya. Kalau dapat dia contoh ini silakan. Buat saya paling banyak keliling seluruh Indonesia, Pak. Ya. Ketemu dengan warga Muhammadiyah. Boleh Pak PDM? Saya bangga dengan hal ini. Ya. Ada kata-kata dua yang berkembang di Muhammadiyah saat itu, silakan. Yang pertama disebut ada guru Muhammadiyah dan ada guru di Muhammadiyah. Tahu apa artinya itu? Eh? Ada guru Muhammadiyah, ada guru di Muhammadiyah. Nanti kalau tidak bisa terjemahnya, ketua PDM saya beri mandat terjemahan. Hmm. Ya. Yang kedua, saja. Ini mendukung data ini. Saya di waktu ceramah di hadapan para dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, profesor semua hadir, BPH-nya hadir, ya ngumpul di waktu itu. Ada kata-kata Pak Muhajir, Profesor Muhajir sekarang menteri, ya menteri Dignas. Ini masih anu di telinga saya sekarang. Kata-kata begini, Pak Goodwill sekarang di Muhammadiyah itu ada kata-kata yang berkembang kalau sehat milik Muhammadiyah kalau sakit milik keluarga apa tuh Pak atau saya balik kalau sakit milik keluarga kalau sehat milik Muhammadiyah. Ada orang sementara di Muhammadiyah itu umurnya, waktunya, harta bendanya, pikirannya habis untuk mengurus Muhammadiyah. Orang sebut sudah mendarah daging Muhammadiyah bagi dia. Tapi apabila dia sakit, ditimpa musibah, tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang jenguk. Kalau dia diumpamanya katakan di musim bebas di penjara umpamanya, apa kata orang lain? Ya orang Muhammadiyah kasihan ya. Itu kata-kata yang berbunyi. Nah, ini makanya bangga saya dengan Fatimah hari ini silan masih ada warga Muhammadiyah yang begini. Satu kabupaten bisa kita ngumpul nih. Luar biasa sekalian. Jadi, ya, itu pertama. Yang kedua, Ila taf'alu itu bermakna aqidah Islamiyah. Selagi umat Islam itu tidak berpegang teguh, tidak komitmen, tidak konsisten, pasal quran tidak istiqamah dengan akidahnya, umat Islam jangan bermimpi lulus di ujian. Wasilian. Sekarang banyak kalau kita lihat KTP, paspor, SIM, atau kartu identitas yang lain tertera beragama Islam. Tapi dia masih saja mencari ajaran lain sebagai pelengkap ajaran Islam. Atau kita yang umat Islam ini, lima waktu sehari semalam kita diwajibkan sholat Dalam solat itu ada kata-kata yang selalu kita ucapkan. Iya karena budu wa iya karena stain. Kepadamu Allah kami menyembah dan kepadamu pula kami minta tolong. Tapi masih saja umat Islam itu yang banyak percaya kepada benda-benda keramat, roh-roh nenek moyang, ahli nujum, tukang tenung, orang-orang pintar, para dukun-dukun benda-benda keramat. Ini tugas Muhammadiyah. Tahu Bapak sekalian, lahirnya Muhammadiyah. Backgroundnya salah satunya ialah Muhammadiyah itu kan gerakan dakwah amar makruh nahi mungkar, tajdid, pemunian ajaran Islam. Bagaimana umat Islam itu melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya? Benar imannya, benar akidah dan tauhidnya, benar akhlaknya, benar ibadahnya, dan benar cara hidupnya. Sudah dua sekalian. Yang ketiga, illa taf'alu itu bermakna akhlakul karimah. Akhlak Islam. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Sekarang umat Islam itu dikucilkan, didiskreditkan, disudutkan, dihina, direndahkan. kena, hampir sebagian besar umat Islam tidak mengamalkan akhlakul karimah. Dengar kata-kata Profesor Hamka. Bapak Ibu, Ibu pernah dengar Hamka? Apa kata Bu Hamka? kalau ada orang yang menghina, melecehkan, meremehkan, merendahkan Islam, umat Islam itu di KTP-nya tertera Islam, lalu tidak ada respon bagi dia. Kata Buya Hamka, tukar saja bajumu dengan kain kapan. Itu yang lebih pantas bagimu. Wasilian. Oh, silian. Saya bawa lagi ke Muhammadiyah. Tahukah Bapak sekalian? Ya, Muhammadiyah itu sampai hari ini, sampai detik ini bertahta di hati umat. Insya Allah sampai kiamat kelak. Kenapa? Bisa bertahta di hati umat. Ini sekarang sudah sampai ke luar negeri, Pak. Cabang istimewa kita di negara-negara ini luar biasa Muhammadiyah itu. Insya Allah sampai kiamat ke bertahta di hati umat. Apa itu? Karena akhlaknya. Ini modal utama. Saya buka lembaran sejarah sedikit. Ini saya sengaja nyampe ini saya hubungan dengan Muhammadiyah ini. Pendiri Muhammadiyah Bapak Ibu kenal? Eh? Kenal? Ya kalau enggak nanti biar ditampaikan oleh Wildan. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum Muhammadiyah ini perserikatan ini bernama Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sholat tahajud istiqorah 30 malam. Ini saya buka kembali memorinya ini. 30 malam beliau sholat tahajud istiqarah beliau berdoa kepada Allah ya Allah ya Tuhan ya Rabbi apa yang lebih pantas, yang sesuai, yang cocok nama persikatan ini Allah. Di malam yang ke-30, beliau dapat hidayah. Maka organisasi ini, persikatan ini bernama Muhammadiyah. Tahu Bapak sileng kenapa nama Muhammadiyah? Agar seluruh pemimpin Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, berakhlak, bertindak tanduk, berpikir perangai, berpilaku sama dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Dia berpikir perangai dengan Nabi ada tiga sifat, tiga tingkah laku yang melekat bagi diri seorang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah bertahta di hati umat. Saya sampaikan Pak. Ya. Satu, pemimpin Muhammadiyah itu, anggota Muhammadiyah itu, tokoh Muhammadiyah itu, cepat pemaafnya, lambat marahnya. Tidak terbalik, cepat marah, lambat pemaaf. Apalagi kalau ada kata-kata tiada maaf bagimu. Saya pernah dengar seorang ibu Aisyah ngomong di Jakarta, seking marahnya kepada anaknya, dia ngomong kata-kata begini, kamu sudah jadi orang, sudah pintar, sudah hebat, kamu melawan kepada saya. Besa sakit hati ini rasanya nak membesarkan kamu betapa susahnya. Kamu anak babi ya dikatakan anaknya anak babi. Yang terpikir di waktu itu bagi saya, kalau ibu bapaknya mengatakan anak babi, lalu ibu bapaknya jadi apa? Barangkali badak paling kurang. Ya. Itu ayat fa'fu wasfa'u. Cepat pemarah lambat cepat pemaaf lambat marah. Jangan terbalik. Cepat marah lambat. Itu satu. Yang kedua, yang harus ada dalam diri seorang Muhammadiyah itu tinggi budinya, rendah hatinya. Man tawada'a Allah wa man takabbara Allah. Siapa yang tawadu, yang tinggi budi rendah hati, Allah angkat derajatnya. Siapa yang sombong angkuh, Allah turunkan derajatnya. Ini kalau ada orang-orang yang sombong, angkuh, takabur di Muhammadiyah, saya yakin dia tidak paham dengan Muhammadiyah. Yang ketiga, maaf sekalian, ini kaji saya yang ringan-ringan saja. Tadi yang berat-berat Wildan kerjanya itu. Ya. Yang ketiga, otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangannya terampil. Itu harus sejalan. Tidak boleh otak saja berpikir luar berzikir nanti lupa berzikir nanti bisa jadi ateis, bisa jadi kafir, bisa jadi munafik, bisa jadi sekuler. Kemudian juga itu yang ayat dilakukan afala taqilun afala tatadakkarun ulul albab. Ini ayat orang Muhammadiyah itu. Tangan terampil. Maaf sekalian, tahu Bapak Ibu-ibu tampilnya dengan orang Muhammadiyah? Hah? Di Muhammadiyah itu populer kata-kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada terima. Saya buktikan Pak, betapa Muhammadiyah itu tangannya terampil. Saya sudah keliling negara-negara di dunia. Hampir semua negara sudah saya kunjungi Bapak bermacam event saya temui ada konferensi macam-macam itu setiap saya ketemu dengan orang luar negeri itu orang katakan Muhammadiyah itu negara dalam negara ini julukan kita orang angkat jempol negara dalam negara kenapa bapak ibu-ibu disebut negara dalam negara karena begitu banyaknya amal usaha Muhammadiyah belum ada di dunia Pak ya amal usaha organisasi yang sebanyak Muhammadiyah ini belum ada saya dua periode jadi sekretaris sekarang saya membidang ini ketua membidangi wakaf karta bendaan semua aset Muhammadiyah ketua tahu Bapak sekalian kita sekarang sudah punya universitas sekolah tinggi akademi itu 234 buah banyaknya. Sayang Pati belum punya Pak Ketua PDM ya. Dari 234 itu 199 eksis. 7 diantaranya sudah go internasional. Malang, Surakarta, Yogyakarta, Medan, Makassar ada 7 yang sudah go internasional. Kita punya rumah sakit Pak sekarang 489 buah banyaknya. Poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit ibu, anak, rumah sakit imum, 489 buah banyaknya. Saya dengar kemarin di hotel Pati sudah punya rumah sakit. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Tahu Bapak sekalian lagi, SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, TK 157 ribu banyaknya. Ya. Mana organisasi yang banyak itu Pak? Ya. Belum lagi kita ngomong hotel, kebun, ya tempat wisata. Kita udah punya tempat wisata juga. Ya, apalagi pom bensin. Belum lagi ya BMT apa BTM apa? Oh, belum lagi yang lain-lain itu, panti asuhan, masjid, sudah luar biasa Pak. Itu makanya Muhammadiyah itu disebut negara dalam negara. Ini kalau bicara masalah anu Pak. Kalau masalah amal usaha. Ya, belum ada tandingannya. Tapi kalau masalah warga, saya pernah dengar Pak Amin ngomong ya. Kalau masalah warga, Nah, memang kita kalau dibandingkan kawan kita dari NU lebih banyak NU, terutama NU di Jawa gitu kan. Malah Pak Amir katakan begini, kalau ada kata-kata kawan-kawan di NU itu mengatakan warga NU 100 juta, katakan kata Pak Amin warga Muhammadiyah 95 juta. Kalau dia katakan warganya 100 ribu, 110, katakan kata Pak Amin warga Muhammadiyah 105 juta. Kalau dia mengatakan 125 juta warganya, Muhammadiyah sebut warganya 120 juta. Pokok oh, bedanya 5 juta aja terus. Ini hasilnya. Ini amal usaha Muhammadiyah. Itu terampilnya tangan orang Muhammadiyah. Saya ini sering saya sampaikan, tapi untuk menggugah aja perlu saya sampaikan sekali, Pak lawan kawan Islam non Islam mengakui kehebatan amal usaha Muhammadiyah itu. Saya tahun 2005 Pak diundang ke Vatikan. Di waktu itu yang menjadi Paus Yohanes Paulus II. Pertemuan 150 tokoh agama dunia bicara tentang perdamaian. Saya mewakili Indonesia. Maaf Pak, boleh saya cerita dikit? Ini untuk menambah anu kita. Jadi Muhammadiyah itu bukan saja di Jakarta, bukan saja di Pati, bukan saja di Semarang. Ini saya angkat sedikit. Di waktu itu Pak, pertemuan ini, ini sering saya sampaikan ini. Dari 150 negara itu, satu persatu bicara. Memperkenalkan diri dan bicara. Saya mendapat giliran nomor 39 saya perkenalkan diri saya namanya Goodwill Zubir. Ya. Waktu mendengar kata-kata Goodwill Zubir itu, Paus tenang aja dia. Karena nama itu kan familiar, namanya Kas barat kan. Goodwill Zubir, 2O2L gitu kan. Biasa saja dia. Tapi begitu saya katakan, saya ini adalah Sekjen PP Muhammadiyah. Seperti itu saya Sekjen yang saya katakan tadi di Jakarta di Jogja Pak Aidar wakilnya Munir Mukan di Jakarta saya dua kantor PP wakil saya Pak Haji Diatongi di waktu saya perdengarkan saya Sekjen Muhammadiyah paus ini langsung dia sujud mentradisi paus itu kalau dia berkunjung satu negara dia airport saja dia sudah sujud tapi begitu mendengar nama Muhammadiyah bukan sujudnya ke tanah sujudnya ke kursi rodanya karena dia mendapat penyakit Parkinson sujud dia setelah sujud langsung dia ngomong dia bicara ya. dengan tujuh bahasa ya. Ya. disinilah saya tahu salah satu beliau berbahasa waktu itu bahasa Arab fasihnya dia berbahasa Arab sampai sini Nah, kalau saya terjemahkan bunyinya begini. Mungkin bapak ibu-ibu kaget, heran kata dia. Saya begitu mendengar nama Muhammadiyah langsung sujud. Hati saya ini katanya sangat bangga, bahagia dengan Muhammadiyah. Salut, hormat kepada Muhammadiyah. Kebanggaan saya kata Paus Yohanes Paulus II di waktu itu, dengan Muhammadiyah katanya ada dua. Yang pertama, Muhammadiyah itu pernah ketuanya mengirim surat kepada saya. Suratnya masih saya simpan di file. Yang judul suratnya itu menghimbau, menganjurkan saya untuk masuk Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa ndak tahu dia bahwa saya ini orang nomor one Katolik dunia? Ya, tapi dia suruh saya ya, masuk Islam. Tidak kaku dia. Itu siapa surat itu menulisnya tahu Pak Islam? A.R. Fakhrudin. Masih disimpan di file yang pinitnya. Kekaguman dia yang kedua, kata Paus ini, saya pernah ke Indonesia di waktu itu Timor-Timor masih di pangkuan Indonesia. Saya ketemu dengan Uskut Belo. Jalan Yogyakarta darat sampai ke Sumatera Utara. Itu di pertengahan jalan, kata Pausane Panusua, amal sosial kemanusiaan, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, belum lagi yang lain, itu yang mampu menandingi Katolik di Indonesia hanya satu-satunya Muhammadiyah. Tidak sia-sia Pak, itu bukan Islam, non Muslim. Ini Bapak sekalian. Saya bawa ke negara sedikit dulu. Ini kena ada yang mewakili bupati di sini. Ya. Jadi jangan heran Bapak berhadapan dengan bupati. Beliau sudah katakan sumbang sih Muhammadiyah kepada negara sudah biasa. Saya buka lembaran sejarah sedikit. Siapa presiden kita pertama? Hah? Nih, nih, nih sedikit. Atau bapak ibu, ibu sudah ngantuk semua enggak? Kalau ngantuk kita berakhir gitu kan. Ya. Siapa presiden pertama? Bung Karno. Ingat bapak, ibu, di waktu beliau mau meninggal dunia ada wasiat dari Bung Karno. Wasiatnya berbunyi, kalau nanti saya mati, kata Bung Karno, itu keranda jenazah saya tolong balut dengan bendera Muhammadiyah. Ya. Ini sebuka sedikit ini. Jadi kalau ada fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara, termasuk dengan dengan pemerintah, ini jawabannya. Presiden kedua siapa? Soeharto. Waktu Mutamar ke-45 di Banda Aceh, Mutamar Muhammadiyah di Banda Aceh, waktu pembuka Mutamar Pak Harto dengan lantang ngomong, mudah-mudahan Muhammadiyah tidak kecewa selama saya memimpin negara ini. Saya ini adalah bibit Muhammadiyah. Saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Sudah Pak Harto siapa lagi? Saya buka terus ini ya. Eh? Habibi. Waktu Tanwir Muhammadiyah di Makassar, Habibi ngomong di hadapan anggota Tanwir itu, katanya berbunyi begini. Harusnya Muhammadiyah itu bangga dan bahagia karena kata Habibie, saya selama memimpin negara ini, saya mendapatkan ilmu dari Muhammadiyah. Habibie masih hidup tak dia? Sudah Habibie siapa lagi? Eh? Ada yang tidak kenal dengan Gus Dur? Saya buka, maaf aja. Itu Gus Dur itu teman saya. Saya banyak, beliau kan suka rokso dulu Pak berkunjung ke negara mana sering dengan saya. Saya cerita Gus Dur. Begitu Gus Dur dilantik jadi presiden, besoknya saya diundang ke Istana Negara. Gus Dur ngomong kepada saya, Pak Gutwil, saya sengaja ngomong dengan Anda dan ini orang yang pertama tokoh Muhammadiyah saya ngomong begitu saya jadi presiden. Kata Gus Dur. Saya heran, saya panggilnya bukan presiden, apa tuh Gus? Gitu aja. Begini Pak Goodwill. Ini rahasia, tapi Pak Goodwill aja tahu. Tapi kalau sampaikan juga tidak apa-apa kepada orang Muhammadiyah. Nah, ini kata Gus Dur waktu itu ya. Apa bunyinya? Setiap terjadi pertikaian, perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama NU, saya selalu katakan kata Gus Dur, hei, contohlah Muhammadiyah. Ini usilian. Ya. Sudah Gus Dur siapa? Eh? Saya contoh lagi. Di waktu Tanwir Muhammadiyah 2001 di Bali. Di Pedium Megawati ngomong. Nanti tanya sama Megawati itu masih hidup dia. Ya? Apa kata Megawati dalam para anggota Tanwi di Bali itu? Siapa lagi yang meragukan bahwa saya orang Muhammadiyah? Yeah. Saya jauh lebih Muhammadiyah Aisyah daripada bapak-bapak ibu-ibu anggota Tanwi yang hadir di Bali ini kata Megawati. Saya dalam rahim saja sudah Muhammadiyah. Buktinya katanya tahu Bung Karno itu aktivis Muhammadiyah. Fatmawati itu aktivis Muhammadiyah di Bengkulu. Ya. Jadi saya dalam rahim saja sudah Muhammadiyah. Di dalam tubuh saya ini kata Megawati mengalir darah Muhammadiyah. Kan saya sampaikan sampai sampai Jokowi. Hah? Tidak usah sampai sana aja. Ini mas lihat. SBY Pak, mohon maaf kalau ada yang pengagum SBY, yang fanatik, yang menyanjung PSB. Sampai hari ini, sampai detik ini sudah berhenti beliau jadi presiden. Yang belum saya dengar komentarnya tentang mau dia Pak SBY ini. Jadi kalau Jokowi lah saya ngomong Pak. Ya. Seperti waktu kita tanggui Muhammadiyah di Samarinda. Sampai-sampai Abi Awawi. Itu ibu saya saja jemaahnya Asia kata dia. Ya. Oke okay lah kalau ada komentarnya gitu Ya. Ini Bapak silian belum saya ada ngomong Budiono, belum ngomong Yusuf Sukala dan lain sebagainya itu. Jadi Bapak silian begitu orang kepada Muhammadiyah. Kekaguman orang. Ya. Jadi Muhammadiyah di Pati ini tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, ya Pak ya. Kenapa itu? Kena akhlaknya dia. Jadi otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangan tempil. Jangan terbalik otak kotor, mata keranjang, mulut berbisa, hati busuk, tangan usil, kaki jahil. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah di Pati ini yang perangainya begitu, tingkah lakunya begitu, saya rekomendasikan kepada PDM, bagus keluar saja Muhammadiyah. Daripada rusak Muhammadiyah. Ya, rekomendasikan, tidak apa-apa Pak ya. Marah Bapak Ibu dengan saya? Silakan, tidak apa-apa. Tahukah Bapak Selian? Ya, ya. Yang tadi Kiai Madalan itu seluruh warga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, pemimpin Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, akrus berakhlak, bertindak tanduk, berpikir perangai sesuai dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ada petatah. Saya dengar, saya rasa di Pati orang kenal dengan petatah ini. Ingin lurus rentangkan tali. Ingin kaya kuat mencari. Ingin kokoh tahan diuji. Ingin mulia tinggikan budi. Ingin selamat ikuti tindak tanduk akhlak Nabi. Misalnya ya. ya. Bicara tentang. Saya cintakan lagi misalnya. Betulkah sekarang orang menyudutkan, menyepelekan, merendahkan Islam? Kena banyaknya umat Islam tidak mengamalkan akhlaknya. Saya pernah ke Malta. Malta itu tempat pembuangan Napoleon Bonaparte. Sudah empat kali saya ke sana. Dari Semarang ini kalau kita ke Malta, itu naik pesawat itu paling tidak 26 jam baru kita tiba. Nggak bisa langsung. Harus mampir di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Perancis, ya. Harus atau Swiss. Saya pernah ke sana. Waktu itu Bapak, Ibu-ibu sekalian, saya pesawat saya mampir di Jerman. Ya. Di waktu saya duduk di Frankfurt, di airport Frankfurt, ya, nunggu pesawat mau ke Malta, ada seorang orang Jerman itu, saya tidak sebutkan namanya. Takut jadi fitnah nanti. Sekarang tidak boleh sebut nama. Dia langsung kepada datang kepada saya. Ngomongnya begini. Ini saya terjemah Indonesia. You orang Indonesia. Kata saya, ya. Saya bangga dengan orang Indonesia. 14 tahun saya lamanya di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke Aceh sampai Papua itu sudah saya kunjungi. Dan saya katanya sering menginap di hotel, tonton TV, baca koran Indonesia. Itu suatu saat, suatu ketika saya pernah mendengar seorang pemuka Islam, ini maksudnya dai ini, penceramah, ngomong di hadapan jemaahnya, audiennya, kata orang Jerman ini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kedua dia ngomong <clears throat> nabinya yang bernama Muhammad itu diutus ke permukaan bumi membawa akhlak yang mulia. Dapat hadisnya bagi dia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi kenapa katanya 14 tahun saya lamanya di Indonesia itu orang-orang Islam itu yang membunuh, yang menodong, yang mencopet, yang berzina, termasuk yang korupsi. Itu dilakukan hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Mau sekalian, di waktu itu saya kaget. Ya, kaget. Kaget, tercengang juga. Sehingga di waktu itu otak saya kosong ini serangan membabi buta <laughs> namanya. Ya, kalau orang politik ini serangan pajar namanya ini. Tak saya kosong Pak jawaban. Tapi di sanalah saya berdoa, ya Allah ya Tuhan ya Rabbi. Di depan hamba Allah ada seseorang yang mempertanyakan kebenaran Islam. Yang melecehkan Islam. Hamba tidak ada jawaban Allah. Andai kata hamba jawab nanti salah, mereka akan tambah memojokkan Islam. Beri hamba hata hidayah Allah. Disinilah saya besarkan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Mulut saya langsung ngomong, ya. Tanpa saya duga ngomong saya ngomong begini. Wahai mister, kalau saya bawa ke mati-mati, rumus mati-mati, 99,9 persen yang Anda ngomongkan itu benar. Yang Anda katakan itu betul. Betul yang mencopet, yang mencuri, yang berzina, yang korupsi memang sebagian besar adalah umat Islam. Tapi bolehkah saya berkomentar? Kata dia, please, please, please, silakan. Begini, Mister. Saya ke negara Anda ini sudah ke enam kali. Saya punya adik tinggalnya di Bonn. Dan hampir semua negara Eropa ini sudah saya kunjungi. Saya tahu persis Jerman ini, kata saya, umat Islamnya tidak sampai 10 persen. Tapi begitu saya lihat di negara Anda ini, dari Berlin, Frankfurt, Kebon, ya, saya baca koran, saya tonton TV di hotel Anda, negara ini yang membunuh, yang mencopet, yang berzina, yang korupsi, setahu saya tidak dilakukan oleh umat Islam yang tidak sampai 10% itu. Terdiam dia. Tidak ada jawaban Pak, diam saja. Maaf sekalian sampai hari ini, sampai detik ini, saya berdiri di mimbar yang terhormat ini belum ada jawaban. Belum ada jawaban Pak. Nah, gini, karena saya orang Padang Pak. Maaf, ini bukan feodal, bukan rasis ya bukan. Tapi ambil hikmah yang bagusnya. Bapak yang populer itu dengan Padang itu apa? Yang kenalnya ah, nasi Padang, rumah makan Padang. Ada satu Pak yang populer di Muhammadiyah di orang Mina itu namanya silat. Silat Padang. Bapak dulu nengah silat itu kan silat Banten. Silat Padang itu silat lidah. Ya. Saya pergunakan silat lidah ini begini. Wahai mister, ibarat Anda punya kepala, lalu kepala Anda benjol-benjol, bengkak-bengkak. Lalu di saat itu Anda mau datang ke tukang cukur, ke tukang gunting, ingin cukur rambut Anda. Saya tanya, di saat tukang cukur itu gunting rambut Anda, pasti Anda merasa sakit karena kepala Anda dalam keadaan saya tanya, siapa yang Anda salahkan? Tukang cukur yang salah? Kepala Anda yang salah? Atau tukang bikin kepala yang salah? Gak ada jawabannya, Pak. Bisa itulah saya pengen. Hei, saya ingatkan Anda. Saya ini adalah tokoh Islam di Indonesia. Kalau ada sementara penganut agama, Islamkah dia, non-muslimkah dia, lalu dia keluar dari ajaran agamanya, tidak mengamalkan ajaran agamanya, saya minta Anda, Anda jangan salahkan agamanya. Hari ini kalau saya salahkan agama Anda, pasti Anda akan bertambah membenci Islam. Tapi salahkanlah. Kalau di Indonesia apa namanya itu di TNI? Oknumnya. Bapak sekalian, waktu sudah jam 10 lewat 5 menit jam saya. Wena berakhir di sini? Ya. Saya ceramah sampai jam 2 hari ini. Bisa? Bisa. Alhamdulillah, tapi saya tidak mampu. Ya. Tapi saya tambahkan sekalian. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ya. banyak orang berakhlak itu akhlak baik, akhlak Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, tapi akhlaknya itu dipergunakan untuk bargaining. Ini pakai penutup cara masa ini. Tahu Bapak Ibu dengan bargaining? Pak Taufik apa artinya? Coba. Hah? Ini pemuda kan? Nah, ini pernah sekali-kali dites juga pemuda ini. Walaupun ketua PDM-nya juga mantan pemuda gitu kan? Hah? Sekarang, sekarang apa? Sekjen PBN, nah, itu wajar. Tahu nggak apa bargaining itu artinya? Nah, coba, coba ya ya kalau orang ayah ya, itu dia pas ya betul daya tawar bargaining ini orang populer di orang politik ini nah, saya bapak sekalian bagaimana bahayanya kalau orang berakhlak Islam itu hanya untuk bergaining atau akhlak ya dia berbuat hanya untuk bergaining beramal tapi untuk bergaining nih pak ini ini terakhir ini seorang anak datang kepada ibunya membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. Begitu dia ketemu dengan ibunya, Bu, tadi saya di sekolah, Bu, nilai saya bagus. Saya dapat ranking pertama, juara satu, Bu. Jadi ibu harus kasih hadiah. Ibu bayar kepada saya uang 200 ribu rupiah. Pagi ibu sebelum Ibu bangun, saya bangun duluan. Semua pekerjaan dapur selesai saya kerjakan. Masak nasi, air bersih-bersih selesai. Ini juga Ibu bayar 200 ribu rupiah. Ke sekolah Bu, kawan-kawan saya diantar ibu bapaknya. Ada yang dengan mobil, ada yang dengan sepeda motor. Paling tidak Bu dia naik ojek atau naik angkot tapi saya ke sekolah tiap hari ibu cuma jalan kaki ini juga ibu bayar 200 ribu rupiah ibu pergi ke kantor berangkat subuh pulang malam adik-adik tinggal bersama saya saya yang beri makan saya memandikan pokoknya saya rawat Padahal ini kan tugas ibu ini. Ini juga ibu bayar 200 ribu. Hari Minggu bu, kawan-kawan saya di sekolah dia pergi berdharma wisata. Libur. Kalau dia tidak libur, dia pergi shopping ke mall-mall. Di Pati sudah ada mall. Ada. Shopping itu apa tuh bu? Belanja tapi saya setiap minggu Bu cuma diam-diam di rumah. Bersih-bersih, tidak pernah libur Bu. Ini juga Ibu bayar 200 ribu rupiah. Ada 10 poin yang diserahkan oleh anak ini kepada ibunya. Kalau 10 kali 200 berapa uangnya? 2 juta. Ini Bu, ini hak saya, kewajiban Ibu. Ibu harus bayar Bu. dengan arif bijaksana dengan naluri keibuannya ibu ini ngomong wahai anandaku sayang kamu balik kertas itu nak kelihatannya kertas sudah penuh nak di belakang masih kosong pegang pena itu nak dengarkan kata ibu baik-baik ibu akan bayar tunai nak semua kewajiban ibu hakmu akan kamu terima hari ini ibunya memulai dengan kata-kata begini. Sembilan bulan kamu dalam kandungan. Selama itu pula na ibu bawa kemana ibu pergi. Hujan terik, panas matahari, keringat dingin ibu bercucuran nak. Ibu tidak pernah mengeluh. Ibu tidak pernah minta tolong Ibu tidak pernah menyesal. Waktu malam datang nak, ibu coba berbaring memecamkan mata. Masuk ibu mau tidur nak. Tapi ibu gelisah. Miring ke kanan terasa sakit. Miring ke kiri terasa ada yang mengganjal. Lalu ibu duduk sendiri nak sampai pagi. Kena begitu beratnya bebannya ibu pikul. Ini kamu catat 200 ribu rupiah. di waktu melahirkan. Ini adalah perjuangan antara hidup dan mati, bersabung nyawa anak berkuahkan darah. Banyak ibu-ibu yang mau melahirkan itu nak mentanya don, amru. Sehingga dia menghadap Tuhannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ibu bunuh rasa takut ibu, ibu singkirkan rasa sakit nak. Alhamdulillah, kamu lahir dengan selamat ini kamu catat 200 ribu rupiah. Waktu kamu bayi nak, biasanya kamu tidur itu subuh mau datang. Sebelumnya kamu menangis kelaparan, buang air kecil, buang air besar. Hampir setiap malam nak ibu tidak pernah tidur. Ibu bunuh rasa ngantuk ibu nak demi melayanimu dengan kasih sayang ini juga kamu catat 200 ribu. Suatu ketika kamu kanak-kanak, kamu jatuh dari atas rumah. Lalu ibu kejar, ibu lihat kamu bermandikan darah. Lalu ibu angkat, ibu gendong kamu, ibu berlari-lari datang ke dokter nak, ke rumah sakit, temui dokter bukan dengan mobil, bukan dengan sepeda motor, dengan kuatan ibu sendiri nak. Begitu ibu ketemu dengan dokter, kata dokter, kamu koma. Kamu pingsan 15 hari lamanya. Lalu ibu tatap wajahmu dalam-dalam. Ibu belai keningmu Ibu cium pipimu nak. Di saat itulah nak, jantung ibu rasanya mau copot. Rasanya kamu akan meninggal dunia dipanggil Allah. Lalu ibu berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Rabbi. Jangan engkau cabut nyawanya Allah, sembuhkan ia Allah. Daripada engkau mencabut nyawanya Allah, cabut saja nyawaku Allah sebagai penggantinya. Aku belum reda Allah. Ini kamu catat 200 ribu. Waktu bapakmu pergi ke luar kota, 10 hari lamanya. Lalu dua hari perbekalan kita sudah habis yang mau kita masak sudah tidak lagi, beras sudah habis, uang nggak ada. Ibu bunuh ego ibu. Ibu datang ke tetangga untuk pinjam beras, pinjam uang. Alhamdulillah tetangga merespon dengan baik. Tapi dia cuma meminjamkan untuk dua hari. Lalu ibu coba bikin strategi, cara Bagaimana yang dua hari ini bisa jadi sepuluh hari nak? Kamu tidak lapar, kamu tidak sakit. Tapi tahukah kamu nak? Selama sepuluh hari itu nak, ibu lapar, ibu puasa nak. Ini kamu catat, dua ratus ribu. Maaf sekalian, saya tidak sampaikan ada sepuluh poin catatan ibunya itu. Kalau sampaikan ke sepuluh poinnya nanti, saya khawatir nanti kita menangis berjamaah. 10 kali 200 berapa? 2 juta balen ya. Tapi ada di poin yang ke-10 saya catat misalnya. Ini kata-katanya. Kata ibunya di 10-10 ini, Wahai anandaku sayang, Ibu berjanji dengan diri ibu nak. Ibu bersumpah kena Allah Wallah, billah, tallah. Selagi nyawa ibu masih di badan, selagi ibu masih hidup nak, ibu akan selalu memberikan kasih sayang kepadamu nak. Ibu tidak akan pernah meminta kembali apa yang sudah ibu berikan kepadamu. Isa itulah anaknya berlari-lari. Dikejar ibunya, dirangkul ibunya, dicium ibunya, Lalu dia berkata di seluruh menjerit. Ibu, ibu, ibu. Aku tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Aku tidak bermaksud melukai perasaan ibu. Aku sayang ibu. Maafkan aku ibu. Ini aku lakukan ibu. Hanya semata-mata untuk bergaining bu. Ini bos. Ya. Kalau suatu pekerjaan suatu amal ibadah dilakukan untuk bergaining inilah bahayanya sekalian mau sekalian terlalu keras ngomong saya enggak kalau saya tinggal di kampung itu di tepi laut bapak sekalian ya, laut sini kan juga tepi laut kan laut itu kan populer ombaknya besar pak jadi kalau ngomong itu memang keras kena bersaing dengan suara ombak tapi kita wilayah bapak ibu-ibu saya bukan suara saja yang keras Pak, tapi kalau hati saya lembut saju ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tersinggung dengan tausiah saya. Ketahuilah Bapak Ibu, Ibu jauh lebih baik daripada saya lagi. Justru itu maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Demikian tadi telah kita ikuti tausiah dari Bapak Goodwill Zubair. Semoga dapat mencerahkan hati kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, bahwasannya Muhammadiyah Kabupaten Pati akan menyelenggarakan sholat Idul Adha pada hari Jumat 1 September 2017 di Stadion Joyokusumo pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan imam dan khotib Bapak Ustadz Taufik. Untuk pengumuman yang kedua, hasil infak keliling hari ini mendapatkan 10 juta 396 ribu rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikhlaskan uangnya untuk diinfakkan. Untuk pengumuman yang ketiga, jika Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki hasil rekaman tablik akbar oleh Ustadz Wildan dan Ustadz Goodwill bisa mendaftarkan atau memesan di sekretariat PDM Pati kepada Bapak Teguh. Ya, nanti bisa memesan kepada Bapak Teguh. Terima kasih. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhtar Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. على أن عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وسلم رضى الله تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم يا تين ويا قوي الأرض ويا كريم أنت فضلنا من أنزلنا بالحق يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadiratmu ya Allah karena hanya berkat pertolonganmu ya Allah takbrik akbar dan milad Esti Muhammadiyah satu Kabupaten Pati yang ke-10 dapat terlaksana dengan lancar. Ya Allah, Ya Ahadu, Ya Somadu, luaskanlah ya Allah kesabaran dari keluarga besar Muhammadiyah kekokohan, kesungguhan keluarga besar Muhammadiyah. Bersihkan ya Allah hati kami keluarga Muhammadiyah agar kami keluarga Muhammadiyah tetap memperhebat keperjuhannya dan akan bisa mampu keluar dari kesulitan, keluar dari perpecahan, keluar dari kekurangan dan keluar dari kesedihan. Ya Hayyu Ya Qayyum Eratkanlah ya Allah tali silaturahim dari ranting cabang maupun PDM Muhammadiyah Habatan Pati sehingga setiap perkumpulan Muhammadiyah Habatan Pati perjuangan Muhammadiyah Habatan Pati menjadi sinergi yang positif menghasilkan kekuatan yang dahsyat ya Allah jauhkan kami keluarga besar Muhammadiyah dari sifat iri, sifat dengki, dan sifat mementingkan diri sendiri dan serta sifat perangai yang tidak terpuji. Ya Mananu ya Hananu ya Allah ya Allah ya Rabbul alamin. Berikanlah ya Allah kepada para pemimpin dari Muhammadiyah kami ini petunjukmu yang nyata ketajaman matahari, mata hatinya, dan kesabaran-kesabaran yang membaca. Perkenankanlah ya Allah bisa merendahkan hatinya, keikhlasan hatinya, dan rasa syukur yang sangat tinggi dalam mengabdi dan berkarya di Muhammadiyah ini sehingga masing-masing keluarga Muhammadiyah bisa menaikkan peran-peran yang benar dan arahan-arahan wakulja al haq wa sahaqal batin innal batila kana zahuqa Rabbana ghafir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina iman wa la tas'al fi qulubina ghaila lil ladina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim wa qur rabbi adkhilni billadunka syubanan nasiro wa qul al haq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa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 Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Demikian telah kita ikuti bersama doa penutup acara tablik akbar dan milad SD Muhammadiyah ke-10. Kami selaku pembawa acara apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta tablik akbar dan milad dihimbau untuk mengunjungi stan stand yang ada di belakang TK Aisyah. Selamat menikmati. Padre.